Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Buya, saya mau tanya tapi di luar tema Buya. Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya mau berangkat ziarah ke Tanah Suci. Mana? Mau berangkat ziarah ke Tanah Suci menunaikan rukun Islam yang kelima. Tetapi berangkat pemberangkatan saya ini tidak didampingin sama suami. Haji, haji atau umroh? Haji. Haji. Karena suami saya sudah meninggal dan tidak bersama anak-anak. Yang saya pertanyakan begini Bu ya, apakah saya pemberangkatan haji saya tidak pakai mahram ini sah apa tidak suami? Haji yang keberapa Ibu? Tidak pakai umrah. Haji yang keberapa? Oh, yang yang kedua. Haji yang kedua. Iya, tidak pakai mahram Bu ya. Apakah haji saya ini sah apa tidak? E, terus mahram itu apakah harus sama dengan keluarga misalnya i, e, kakak, adik maupun anak-anak? Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang yang mau naik haji bagi seorang wanita yang mau naik haji atau umroh jika umrohnya itu dan hajinya wajib haji yang pertama atau umroh yang pertama menurut tiga madhab saya kasih tahu tiga madhab dulu karena biasanya itu mendapatkan ibu itu bertanya begini karena mendengar suara sekarang kan banyak orang di Indonesia suaranya aneh-aneh tidak tahu belajarnya dari mana menurut tiga madhab madhab Imam Abu Hanifah madhab Imam Malik madhab Imam Ahmad bin Hambal madhab Imam Abu Hanifah madhab Imam Malik madhab Imam Ahmad bin Hambal madhab Hanafi Maliki Hambali bahwasanya seorang perempuan tidak diperkenankan naik haji biarpun wajib tanpa mahram tapi ya ibu kan bukan madhab Hanafi ibu ibu kan bukan madhab ham, bukan madhab Hambali bukan madhab Maliki ini kok dibawa ke sini ngapain itu tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang wanita boleh melaksanakan ibadah haji yang wajib biarpun tanpa mahram akan tapi dengan jemaat nisa atiqab dengan rombongan perempuan yang bisa dipercaya dan biasanya rombongan perempuan yang bisa dipercaya itu adalah jika perempuan itu bersama laki-laki ada pendamping mahramnya itu loh biasanya kalau perempuan eh, perempuan tikot biasa perempuan tikot, perempuan baik-baik ustadah ustadah ustadah soleha, soleh soleha. anda ikut bersama mereka boleh atau perempuan di situ ada suaminya suami menjaga Nah, ini jadi dengan nisa thikot dengan jamaah nisa thikot dengan perempuan itu boleh itu kalau kita melakukan ibadah haji yang wajib sama ibadah umroh yang wajib boleh tapi kalau sunnah tidak diperkenankan haji yang kedua umroh yang kedua tidak diperkenankan kecuali dirubah nanti niatnya menjadi wajib misalnya nazar haji lagi atau nazar umroh aku nazar umroh tahun ini maka berangkatlah umroh dengan wajib maka dengan rombongan rombongan maka ini para travel travel itu harus belajar hal ini supaya tidak maksiat tapi dalam madhab lain nggak boleh biarpun wajib kalau tidak ada mahramnya tidak boleh dan mahram itu siapa mahram itu orang yang tidak boleh kita nikahi itu mahram anakmu bapakmu saudaramu ponakanmu cucumu mbahmu ke atas jadi anak ya, anak putri putra ibu mahram. Ponakan ibu mahram. Paman ibu mahram. Bapak mahram. Ini. Jadi mahram itu adalah ke atas. Ke bawah. Ke atas sampai Nabi Adam mahram bagi Anda. Kalau saya sampai Siti Hawa, Siti Hawa kalau salaman dengan saya nggak batal wudu. Kalau Siti Hawa turun lagi misalnya. Saya punya cucu tidak tidak mahram, anu, mahram tidak batal wudu dan mahram tidak boleh saling menikah atas bawah dua lurus saudara biarpun saudara kita 25 ribu tetap tidak atap mahram semuanya nah, saudara jelas setelah itu pak saudara bapak kita siapa itu? paman yang keempat saudara bapak kita adalah siapa? paman baik kemudian adalah anak saudara kita siapa? ponakan lima sudah selesai ketambahan mantu sama mertua mantu mantu kita adalah mahram mertua adalah mah mahram selesai baru nanti tambahannya ketika mahram karena susuan urutannya seperti lima tadi selesai baik wallahu alam bisawab